Jadi rekan-rekan sekalian Allah yang menciptakan keperluan kita Allah juga yang menciptakan apa yang kita perlukan Benar? Nah, jadi kalau Allah nyuruh kepada kita perintah Itu pasti perintah itu baik buat kita tidak mungkin Allah yang maha tahu segala keperluan kita memerintahkan sesuatu yang tidak manfaat, mustahil. Benar? Dan kalau Allah melarang sesuatu dari kita, pasti itu larangan bikin bahaya bagi kita. Logikanya sangat sederhana sekali. Allah menciptakan kita, dia yang mendesain dengan sempurna baik hardware maupun softwarenya lalu Allah bikin aturannya nih kalau kamu ingin bahagia mulia ini lakukan jangan lakukan ini jadi kita menghadapi perintah Allah itu harusnya sadar bahwa ini perintah pasti untuk kebaikan kita walaupun kita tidak mengerti tapi pasti untuk kita baik Allah tidak ada keperluan sama sekali dengan perintahnya kepada kita mau nurut mau tidak nurut siapa sih kita cuman manusia kecil-kecil hidup sebentar di dunia udah gitu pada mati ya kan apa semua seisi dunia sujud ke Allah gak ngepek Allah pemilik langit dan bumi Malaikat jauh lebih banyak yang sujud terus menerus Kita mau membangkang tidak mau sholat Gak apa-apa tinggal dibeledukan aja dunia ini beres Ya kan Apa susahnya udah tinggal dikurangi aja oksigen Berhenti kita nih Jadi jangan menganggap bahwa perintah Allah itu E, menguntungkan bagi Allah. Tidak ada. Allah sudah cukup segala-galanya. Punya semuanya. Langit, bumi, kemuliaan, keagungan. Jadi kalau kita mendengar perintah Allah, hati kita sudah sadar ini pasti buat saya nih baik. Wasta'inu bisabri wassalah dan jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Udah pasti pada sabar ada kebaikan, pada sholat ada kebaikan. Saya dilarang mengganggu yang lagi ngelepon ini. Mungkin istrinya sedang di ruang gawat darurat ya kan saya belum menikah kan. Kalau ada yang nelpon kita harus mencari seribu satu alasan untuk berbaik sangka Enak kan? Hadirin Kalau kita sudah berkhusnudon kepada Allah Allah maha baik, maha sempurna Baru kali ini malam Jumatan banyak godaan begini. <coughs> Di samping kanan kartu-kartu jarinya, lihat. Samping kiri bunyi di WC, di situ telepon itu. Cepat matiin teleponnya. Jangan menguras kesabaran saya. <coughs> Nah saudaraku sekalian Jadi adanya Isra' Mi'raj Kemudian perintah sholat Kita tidak usah rumit Masa Allah dari 50 jadi 5 Itulah udah gak usah ikut campur mikir itu Apapun yang Allah perintahkan Udah gak usah ikut campur Kenapa Allah pakai nyuruh kita sholat ya Gak ada urusan Bukan itu urusan kita dan kita tidak usah letih memikirkan ganjaran, janji, jaminan Allah itu udah yakinlah. Tinggal kita fokus kepada apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, itu aja. Sudah itu ajalah. Perkara rezeki, perkara karir, perkara nggak usah rewel. Kita nggak rewel juga dari dulu karena belum ada bibirnya. Beres urusan kita di perut ya. Benar? Allah ciptakan akal supaya kita belajar, supaya kita tahu siapa Allah dengan batas kemampuan, siapa tahu kita, Allah Tuhan kita, kita hamba Allah, tugas kita ngabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bun. Beres itu. Pola aja di sana. Dengan akal sekuat tenaga pelajari siapa Allah, pelajari bahwa diri kita hamba, pelajari bagaimana ngabdi ke Allah fokus aja di sana perkara nanti janji Allah diberi jalan keluar pahala melimpah ketemu bidadari itu mah akan meleset benar? halo kita teh kebanyakan mikir yang gak perlu coba kita lebih fokus sholat nih ya Allah menyuruh kita sholat Mending kita fokus bagaimana sholat kita berkualitas Perkara nanti jadi tenang Perkara nanti jadi ada jalan keluar Itu udah janji Allah Daripada kita memikirkan jalan keluar Buah dari sholat Lebih baik memikirkan bagaimana sholat bisa berkualitas Seperti lemari terkunci daripada mikirin isi lemari membeli baik mikirin bagaimana kunci bisa jalan dengan baik Allah menyuruh kita sholat pasti baik untuk kita Allah tahu kita butuh ketenangan pada sholat ada ketenangan Allah tahu kita membutuhkan rem menghadapi gejolak pikiran, nafsu, syahwat Allah siapkan remnya dalam sholat makanya lebih baik kita pikir bagaimana sholat saya bisa bagus usahakan sekuat tenaga tepat waktu Rasulullah mendoakan orang yang di saf depan bagi lelaki tiga kali didoakan sekuat tenaga cari saf paling depan Rasulullah ke masjid menganjurkan berwudu dulu dari rumah, wudu dulu. Usahakan ditambah sholat-sholat sunat, tambah. Pokoknya apa yang Allah sukai, lakukan aja. Dan Allah tahu. Dan kita melakukan ini bukan karena kita punya keperluan duniawi saja. Tapi kita memang perlu ingin dekat dengan Allah. Kan ada yang sering dibahas. Ada yang hutang, tahajudnya kuat Lunas hutang, lunas tahajudnya. Bukan tidak boleh kita tahajud, tapi e, maksudnya jangan sampai tahajud untuk hutang. Tahajud untuk takarum kepada Allah. Dalam tahajud di antara tahajud kita doa minta lunas utang, nggak apa-apa. Jelas sendiri? Kan terlalu rendah kita tahajud untuk hutang tahajud untuk takarub kepada Allah ingin disukai Allah di antara sholat minta lunas utang nah itu suplemen lah ya mana yang lebih penting dekat dengan Allah utang lunas saudara jangan macam-macam ya sebetulnya nggak usah minta lunas utang juga dilunasin oleh Allah tapi berat uh, berat apa? Kalau Allah ngegampangin orang ngasih pinjem, apa susahnya Allah ngegampangin lunas utang, iya kan? Gak ada yang susah. Jadi dalam ibadah kita usahakan jangan sampai dunia yang jadi sasaran ibadahnya. Saudara bisa mengerti pembicaraan ini kemana? Saya khawatir kita pol ibadah tuh ternyata dunia lagi, dunia lagi. Kenapa ini? Karena saya mau sidang. Itu dosen hatinya keras. Saya harus mau wiridan, alatif, maha lembut agar Allah melembutkan hati dosen, dibalikan hatinya sehingga dia memberikan nilai A kepada saya. Oh. Dan dosen ini punya anak gadis asa rendah ya kita wiridahnya ya udahlah kalau udah ngerti kita naksir anaknya ya Mending sekarang kita lempang-lempang ibadah. Ya Allah, nanti dalam ibadah sesudah doa ada satu kapling doa minta dilembutkan hati itu sangat tidak apa-apa. Tapi jangan ibadah itu hanya untuk duniawi. Maaf ada hadirin? Saya khawatir nih kita ibadahnya tuh sebetulnya nggak masuk ke ingin dekat dengan Allah. Mendingan kalau mau ibadah mah pol aja. Ya Allah saya ingin ngabdi padamu. Saya sholat karena ingin dekat dengan Sesudah sholat minta keluarga, minta anak soleh, minta rezeki, minta. Tapi bukan sholat itu hanya untuk kepentingan duniawi. Karena yang kita inginkan belum tentu baik menurut Allah. Kan rugi kita sholat untuk sesuatu yang tidak baik menurut Allah. Kecuali istiqoroh minta keputusan itu kan adab sekali. Nah <clears throat> saudaraku sekalian dalam perbuatan apapun sekarang kita tingkatkan dari sedekah. Kenapa saudara sedekah 10 ribu? Ini saya punya utang 100 ribu ya. Nah, saya dengar kalau kita Allah 10 kali lipat. Allah dengar nggak bisik-bisik ini? Hmm. Udah pas datang cuma 50 ribu. Oh, 50 ribu lagi lim. Kemana Allah? Dia tidak tahu bahwa harusnya dia digigit anjing. Sedekah itu pakai nutup dosa, pakai yang udah nggak usah hitung-hitungan ya. Boleh hitung-hitungan, boleh tapi lebih suka kalau udah udah ini punya Allah ini kok rezekinya keluarin salah nggak apa-apa dalam hati Allah udah tahu kita ngitung <laughs> ini lo bukan nah, Allah ngerti sekali kok kita tukar ngitung yang ngajarin ngitung aja Allah ya kan dari mana hitung-hitungan kalau bukan dari Allah benar Nah, tapi kita ingin ningkat, ngabdi itu lebih murni, lebih murni, lebih murni. Kita nolong orang. Kenapa kamu nolong nyeberangin anak? Karena suatu saat saya tua, mungkin saya tidak bisa. Ah, jangan rewel, seberang-seberangkan aja lah. Meni perhitungan amat. Setuju? Coba rasakan. Fokus saja sekarang. Lakukan aja yang terbaik. Lakukan aja. Mumpung ada kesempatan melakukan, lakukan aja. Gimana tentang pahala? Udahlah. Udah bereslah perpahalaan. Ya, nggak akan ketuker, nggak akan meleset. Gimana kira-kira Allah nolong? Gak usah ngomong gitu. Kita ngaco juga ditolong. Apalagi rajin nolong dengan ikhlas. Kira-kira masa depan saya bagaimana? <laughs> Gak usah rewel. Dan saja lakukan kebaikan sepanjang kita mampu, tiap detik, tiap menit, tiap kesempatan. Lakukan, lakukan. Gak usah ngitung imbalan dari Allah. dah pasti gak meleset. Gak ketukar, gak akan salah, gak akan tekor. Setuju hadirin? Coba rasakan bedanya. Karena kita yakin setiap kebaikan yang dilakukan amal itu pasti baik. Orang nggak ngelihat nggak apa-apa. Orang nggak menghargai nggak apa-apa sama sekali. Apa urusan kita dengan penghargaan orang? Orang nggak ada yang muji, buat napa-napa. Kula <laughs> Iya, nggak apa-apa. Tenang naon aja. Mas lempeng weh, dah Allah maha dekat ya kan. Nyapu, nyapu, mungut sampah, mungut sampah. Terus tiap Allah menciptakan ladang amal, lakukan. Nah, <coughs> termasuk ketika Allah memberikan ladang amal lewat ujian. Kalau nanti Allah menguji kita, Allah kan maha tahu. Eh, tolong dibacakan. Allah tahu persis kualitas sholat kita ya seperti yang saudara lakukan tadi kan. Emang setelan-setelan soleh tapi tidak Allah tahu kemana pikiran kita ngacapruknya ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita yang maha baik yang maha menyelamatkan assalam dia Allah sangat sangat sayang kepada hambanya diberi hidayah taufik ditunda balasan atas dosa-dosa kita dituntun agar dapat ilmu supaya bisa tobat diberi hidayah supaya tobat, diongkosin, dibonceng, kasih pahala sepanjang jalan ke sini luar biasa, ya kan? Tiap tetesan air wudhu menggugurkan. Itu supaya naik. Dan ada satu karunia Allah lagi. Ya, ini coba didengar hadis ini beberapa kali dibaca tapi penting. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يكون له عند الله المنجلة فما يبلغها بعمله فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغها رواه Abu Ya'la dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya seseorang yang akan diberi kedudukan tinggi di sisi Allah sedangkan ia tidak dapat mencapai kedudukan itu dengan amalnya maka Allah terus-menerus mengujinya dengan kesusahan dan kesulitan yang tidak disukainya sehingga ia dapat sehingga ia dapat mencapai kedudukan tinggi itu. Hadis riwayat Imam Abu Ya'la. Jadi yang kedua kita harus berhusnudon ketika ada kepahitan. Ini penting. Hidup ini tidak akan selamanya yang kita inginkan terjadi. Kalau semua keinginan terjadi kan kacau. Benar? kacau kalau semua ingin kaya oleh Allah takdirkan kaya kacau kalau semua yang hadir ingin jadi presiden dan diijabah repot di mana-mana presiden <clears throat> dan yang kita inginkan belum tentu baik lagi oleh Allah wa'asa antakrahu syai'a wa huwa khairun lakum wa'asa antuhibbu syai'a wa huwa lakum boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu dan boleh jadi engkau suka padahal jelek menurut Allah. Wallahu ya'lamu dan Allah Maha tahu wa antum la ta'lamun. Kalian tidak tahu Al-Baqarah 216. Nah, ketika Allah memberikan kepada kita cobaan, harus husnuzon. Pasti ini cobaan datang dari yang Maha Baik yang selama ini sangat terbukti kebaikannya. Pasti ini cobaan adalah untuk kebaikan dari yang maha baik. Tidak mungkin Allah berbuat zolim. Makanya alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika ditimpa musibah lisan berkata innalillah sesungguhnya kami milik Allah wa inna ilaihi rajiun sesungguhnya kami pasti kembali kepada nya sebelumnya wabashiri sobirin dan berikan kabar berita bagi orang yang sabar jadi karena sabar itu kan pada pukulan pertama jadi ketika dek kejadian yang tidak kita harapkan, kejadian yang tidak kita sukai, kejadian yang kita enggak mau terjadi, jangan panik. Karena ini terjadinya izin Allah bukan? Izin Allah bukan? Atagobun ayat 4 6 Ma min musibatin 11 ma asaba min musibatin illa idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah tak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah wa may yu'min billah dan barang siapa yang menghadapi ujian ini dengan keyakinan kepada Allah yahdi qalbah niscaya Allah akan memberikan petunjuk di hatinya jadi jangan lari kemana-mana nih kalau ada kejadian yang tidak enak. Saya baru saja tadi asar mendapat kabar bahwa ada telepon tapi saya tidak tahu kepastiannya. Mulai besok RRI Pro 2 akan ganti program. Jadi tidak ada lagi siaran. Mendadak jengkel jangan panik jangan tenang besoknya juga belum ada ya cek ke sana apakah benar berita ini kalau memang terjadi eh, radio tidak siaran dengan RRI Pro 2 tidak kiamat kan yang diputuskan siarannya bukan lehernya ya kalau pengumuman besok karena dia diputuskan berikut leher AA nah itu agar agak taki-taki hadirin cross check apakah benar informasinya uh, sampai sejauh mana hak dan kewajiban selama ini ya tapi hati tidak boleh panik karena bukan segala-galanya ujian seberat apapun sepahit apapun sepanjang tidak mencabut keimanan kita itu ujian tidak bahaya perkara motor nggak ada turun pangkat wah apalah tetek bengek duniawi sepanjang tidak tercabutnya iman itu tidak bahaya yang paling bahaya itu rontoknya keyakinan ke Allah iya kan halo jadi jangan panik tentang misalkan saudara udah yang sering diceritakan menjelang pernikahan tiba-tiba eh, dibatalkan pastilah panik dikit ya undangan sudah disebarkan tapi harus segera peng kembali ke Allah ya Allah tidak ada yang lepas dari pengetahuanmu tidak ada yang lepas dari izinmu kalau ini memang bukan jodoh saya beri saya kekuatan tidak ada satupun yang bisa menenangkan saya selain engkau. Tanya ke calon mertua, benar pak? Iya benar deh. Saya itu salah, maksud saya itu bukan nerima adek. Ya gak? nggak bisa direvisi enggak deh udah bulat ini anaknya juga nggak mau sama adek Ya yakin pak yakin deh Udah deh nggak usah banyak ya yang Udah anggap aja yang sudah-sudah tuh angin lalu. Maksudnya angin puyuh ini. sudah, dah kembalikan kalau udah nggak bisa diapa-apain lagi. udah takdir ini. Tinggal bikin surat pembatalan ya. nggak usah panik. nggak kiamat kok. Benar? masih ada iman, masih bisa sholat, masih bisa zikir. Kalau hanya makhluk yang tidak ada memang bukan jodohnya. PHK, PHK kiamat gitu. Enggak boleh. Saudara sehubungan dengan perusahaan ini sudah tidak kuat bayar listrik. Apalagi bayar saudara yang ada. Maka satu-satunya karyawan tunggal saudara diberhentikan ini. Saya nggak bisa ngasih santunan apa-apa, boro-boro santunan ini. Dah mau nuntut juga udah nggak ada yang dituntutnya. Dah, jalan jangan panik wah nanti bagaimana anak istri, bagaimana jalaninlah kalau udah tahu ke keadaan keperluan kita. Jangan panik, gawat, galau, apalagi PHK. <laughs> Pingsan, oh ini lebih jelek lagi. Tenanglah. Apa sih yang gawat dalam hidup ini? Halo? Kalau tidak panik ini sudah menjadi kekuatan awal insya Allah masuk wilayah sabar karena sabar itu datangnya pada pukulan pertama ada gitu perbuatan Allah yang gawat mencelakakan bagi hambanya? Tolong dijawab. Saya nggak bisa berpikir Allah berbuat zolim kepada hambanya. Yang ada tuh hamba menzolimi dirinya sendiri. Kita enggak ngerti kebaikan Allah, kita sok tahu merasa rencana kita yang terbaik, ya kan? merasa keinginan kita. Kan yang bikin kita mukul ke sini itu adalah karena kecintaan kita kepada keinginan kita. Bukan kecintaan kita kepada keinginan Allah. Benar? Halo? Kan yang neken itu adalah kecintaan kita kepada duniawi ini yang bikin berat perih luka tuh. Kalau hati ini ridho dengan perbuatan Allah, karena pasti baik. Ini enggak luka. Lukalah tapi enggak enggak perih. Perih juga ada, tapi enggak enggak ngejeletot gitu ya. Nah, gampang bagi Allah untuk menyembuhkannya. Jangan panik. Setuju? show must go on apa kira-kira artinya hadirin <laughs> apa dilarang merokok <laughs> setiap bahasa Inggris jawabannya itu melulu <laughs> hidup ini akan berlangsung terus mudah-mudahan ini awal kita memasuki wilayah sabar karena kita berbaik sangka kepada Allah ini terjadi dengan izin Allah izin dari yang maha baik yang selama ini berbuat baik kepada kita yang juga pahitnya juga untuk kebaikan kita kita nggak bisa mencapai derajat diampuni dosa karena tobat kita kurang bagus Allah siapkan beberapa kepahitan karena ada beberapa dosa yang tidak bisa ditebus kecuali dengan kepahitan. Amal-amal kita untuk naikkan derajat kurang. Oleh Allah diberikan beberapa kepahitan yang sudah diukur. Dan pahitnya juga cuma awalnya aja. Karena setiap kesabaran tuh pahit awalnya, manis akhirnya. Setuju hadirin? Nah, kalau sudah berhusnuzon, berbaik sangka dengan kepahitan awal, ada kesabaran tahap kedua yaitu jangan suka membeberkan penderitaan kepada makhluk nah ini penyakit kedua tidak sabar kita jadi suka ingin kesengsaraan kita tuh e, diketahui orang lain berarti kita nggak ridho nih dengan perbuatan Allah Makanya orang yang berkeluh kesah kepada orang yang tidak pada tempatnya, apalagi didramatisir, apalagi di itu apa-apaan? Ini kan ciri-ciri sinetron. Aduh, peri, peri. Kok nyebut peri aja repot amat sih? Tinggal sederhana perih. Kenapa mbak? Adiknya sakit? Sakit dong. Sakit atau sakit sekali? Sakit sekali. Tapi dah emang dunia seperti ini. Gak apa-apa. Mungkin beberapa hari aja. Tebusan dosa. Tapi di belakang, ya Allah. Duh, roh. Engkau tahu ini nyelek banget ya Allah. Tapi saya tahu ini pasti Pasti sakit ini karena dosa saya Cuman dah tetap sakit ya Allah Tolong ya Allah Di depan orang mah gak ada acting Mau apa? Allah yang maha baik ngasih ujian untuk kebaikan kita Kita pamerkan derita ke manusia yang gak punya apa-apa Kan gak sopan banget tuh Halo? Penghinaan kan ke Allah. Coba Allah ngasih sesuatu kebaikan untuk kita. Supaya kita bersih. Supaya kita naik derajat. Kita malah laporan ke orang-orang. Ah, oh, ah ini. Setuju? Tahanlah. Silakan Ustaz Fuad bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idza talaitu 'abdil mu'mina wa lam yaskuni ila 'awadihi atlaqtuhu min asari summa abdaltuhu lahman khaira min lahmihi wa daman khairam min damihi summa yastaniful amal dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman Apabila aku menguji hambaku yang mukmin dengan suatu musibah ataupun penyakit sedangkan ia tidak mengeluhkan penyakitnya itu kepada orang-orang yang menjenguknya maka aku akan membebaskannya mengkaruniakan ampunan kepadanya kemudian aku mengganti dagingnya dengan daging yang lebih baik daripada dagingnya dan mengganti darahnya dengan darah yang lebih baik daripada darahnya yakni memulihkan kesehatannya sehingga ia lebih sehat lagi dan kemudian ia memulai lagi amal-amalnya yang baru hadis riwayat Imam Hakim itu sabda Nabi itu Sudahlah Jangan suka keluh kesah apalagi didramatisir belah rasanya belah bohong dia belum pernah belah tuh janganlah ya saudara katanya sekarang benar itu kemarin kecurian sampai habis barangnya ya habis nggak punya gak ada apa-apa hanya pakaian ini aja enak gak dengarnya Hah? abis sama aja kok ngomong gitu juga ya nggak nambah apapun Gak usah acting lah Gak usah melankolis Gak usah ngarap-ngarap orang lain iba Gak usah ngarap-ngarap orang lain jadi kasihan kepada kita Gak usah ngarap-ngarap orang lain jadi prihatin empati mau apa nggak cukup gitu oleh Allah Hah? nggak cukup gitu ampunan Allah pahala dari Allah ngapain kita ngarap-ngarap orang lain jadi kasihan ke kita pengen dikasih ya mati-matian pengen dikasih juga kalau Allah nggak ngasih nggak dapet nggak usah melankolis semua karunia wama bikum min famin Allah. kita sekarang centil melankolis dibuat nek orang lain lihat kita cilaka ya kan apalagi lelaki nggak boleh cengeng ibu bensin mau naik ah, kalem atau boy dari dulu juga bensin naik hidup gue terus ya benar jangan suka panikan dan jangan suka eh, berkeluh kesah melankolis tapi ini harus asli. Tegar itu bukan tegar pengen dipuji. Saya kuat menghadapi ini. Saya harus kuat. Itu gak kuat dia. Makanya saya kuat kan. Kalau orang kuat mah jarang ngomong gitu. Rasulullah gak pernah kuat, kuat. Kita harus kuat. Nah, biasanya gak kuat yang gitu. Karena apa? Karena dia lebih fokus kepada makhluk. Kalau fokus ke Allah mah nggak akan acting. Jalani aja. Setuju? Bukan tidak boleh tukar pikiran, bukan tidak boleh konsultasi, tapi ke Allah dulu. Orang konsultasi jernih-jernih saja, tidak usah didramatisir. Kalau perlu ke dokter, ke dokter. Kalau perlu pinjam uang, pinjam uang. Kalau perlu minta bantuan, minta bantuan ke manusia tapi nggak pakai eh, acting nggak pakai dagang derita setuju kalau saudara mau bicara tidak mau di PHK bicara baik-baik Pak saya keberatan saya di PHK boleh dijelaskan alasannya alasannya cuma satu perusahaan ini udah bangkrut saya nggak sanggup bayar lagi Bapak memberi pesangon kepada asli saudara nggak ada lagi yang bisa diberikan saya aja utangnya sangat banyak baik deh pak mudah-mudahan kita sama-sama dikuatkan maaf ya deh saya benar-benar menghargai jadi pak deh. tapi nggak ada buat bayar nggak apa-apa pak kalau maha kaya pasti ada hikmahnya anteng kan halo jangan suka cengeng harus kuat ngadepin itu tiga satu apa? Jangan panik yang kedua jangan berkeluh kesah kalau ke Allah boleh kita mengaduh normal sakit aduh nggak apa-apa tapi ah nah itu kalau kita bisa tahan tahan secukupnya ya misalkan kita disuntik sakit ya Allah nggak apa-apa aduh nggak apa-apa normal tapi oh oh ah Allah tahu ini pura-pura ya Kan ada tuh yang suka didramatisir semua tuh ya. Nggak boleh. Para muslimah juga nggak boleh cengeng. Hmm, nggak ada. Nggak boleh hidup mah memang begini harus dengan ketegaran. Ah, Islam itu mengajarkan kita hidup. Tidak boleh. Nangis boleh, boleh. Tapi kegauran nggak nyunah eh, tahu gagauran hmm. kenapa nangis ya sedih aja gimana dong gak nanti juga berhenti sedihnya gitu jangan sampai meraung-raung apalagi membentur-benturkan ke tembok kuat ah itu kuat ngagoler atau tong Jangan ya. Pahit semua orang dapat kepahitan. Setuju hadirin ini? Karena malu atau dilihat oleh Allah ya. Allah mau ngebersihin kita, Allah mau ngangkat derajat kita, Allah mau ngasih pahala, masa kita gegawuran? Nah, selanjutnya hadirin sekalian. Eh, udah habis belum waktunya nih? Sudah ya? Ah udah segitu aja tuh. Makanya di dalam surat Al-Asr itu jelas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi saling menasihati kesabaran ini bagian dari keberuntungan dalam kebenaran dan kesabaran. Kesabaran lainnya adalah ketika kita menyempurnakan ikhtiar. Tadi ketika kena dan respon. Lalu ketika kita menyempurnakan ikhtiar, kita nggak ada habisnya tuh sabar. Jadi jangan mengatakan sabar tuh ada batasnya. Saudara aja ngebatasin. Aslinya nggak ada batasnya. Karena sabar itu bukan pasif. Sabar itu kegigihan menetapi apa yang Allah sukai itu sabar. Kita sakit, berobat terus aja. Uang habis gak apa-apa, terus ya aja. Enggak sembuh juga. Ini saya sudah rumah dijual, motor dijual. Jalanin aja ada pahalanya mah gak akan kemana mana Emang kalau rumah habis, pahala habis? Enggak lah. Dengar ibu-ibu yang di radio itu, saya suka cita tuh dengar bagaimana kata-kata beliau yang tenang jernih. Suami saya sakit, saraf kejepit, tidak bisa bangun, sekarang tidak bisa bicara. Rumah sudah ambruk, kami buat bedeng di sampingnya. Tapi saya merasakan sekali ketenangan. Saya tidak ketemu banyak orang Jadi tidak ngobrol karena sibuk ngurus suami Suami juga tidak bisa bicara Jadi tidak banyak komentar Tidak banyak cakap Lebih tenang Coba itu Rumah ambruk Tapi iman jadi kokoh Ada yang rumah bagus Iman yang ambruk Ada yang banyak kawan, tapi jadi banyak omong, banyak terpleset lidah, banyak dosa, banyak masalah. Ada yang sedikit kawannya, tapi bening hatinya, doanya bisa manfaat. Lihat tetangga punya hutang. Ya Allah, wahai yang maha kaya, Engkau takdirkan saya tahu tetangga saya punya hutang. Saya nggak punya uang buat ngebayarin, tapi Engkau maha kaya membayarkan siapapun. Tolong ya Allah Saya enggak tega lihat anak-anaknya Wahai yang maha mendengar Wahai yang maha kaya Wahai yang janji mengabulkan doa Tolong lunasi utang tetangga saya ya Allah Tolong, tolong Gak ada yang tahu Cuman beliau aja dengan Allah Allah dengar tidak? Kira-kira dikabulkan tidak? Saya meyakin suka dikabulkan orang-orang yang diam, jernih, sepertinya eh, enggak top, enggak punya pengaruh, tapi doanya hujan deras. Aduh ya Allah, ini lagi pengajian, hujan deras. Kasihan banyaknya mahasiswa, payung aja enggak punya. Wahai pencipta langit bumi Pemilik alam semesta Tiap tetetan hujan milikmu Rob Hujan adalah rahmatmu Kalau boleh digeser aja ke tempat yang lebih perlu Biar pengajian ini gak kehujanan Saya gak berani apa-apa Selain saya yakin kau maha baik Rat hujan berhenti Bisa gitu tuh apa yang susah bagi Allah? Dia mendengar setiap perkataan hamba yang yakin, ya kan? Jadi kalau nanti sedang diberikan kepahitan, jangan mengatakan saya udah saum, saya udah tobat. Belum. Kalau udah tobat pasti nggak ngomong gitu, ya. Kan? Sampai kapan saya harus sabar? Belum sabar ya. Kan? Belum mulai sabarnya. Jalanin aja. Jalanin aja. Ingat teori puasa. Kenapa orang puasa sabar? Karena yakin ada azan maghrib. Fa inna ma'an usri yusran, inna ma'an usri yusran. Dan gak ada ruginya Terus kita sakit, ikhtiar, uang habis, eh, kemudian meninggal. Terus ruginya di mana? Kan semuanya ada catatannya. Tapi saya nggak bisa mewariskan sesuatu buat anak. Dan anak mah udah ada rezekinya masing-masing. Kalau Allah nggak ngasih jalan dari orang tua, ada juga jalannya. Banyak nih yang hadir di sini yang orang tuanya nggak ngasih apa-apa, tetap aja hidup ya. Benarkah? Jadi jangan suka patah arang ketika ikhtiar. Sama mendakwahi juga. Dakwah habis-habisan ternyata tetap aja nggak ada yang dengar. Gak apa-apa, ada pasti didengar oleh Allah. Harus mulai lagi dari awal, mulai lagi aja. Punya perusahaan bangkrut, nol lagi, mulai lagi aja dengan sukacita Dulu kan lahir nol, ada ada ada ada terus nanti nol terus aja dah Allah melihat semuanya, nggak ada yang luput. Makanya maksudnya kalau mau sabar tidak hanya di awal, di tengah terus saja karena tidak ada akhirnya kesabaran. Kita gigi saja sempurnakan ikhtiar. Setuju? Jangan suka, aduh saya tuh udah lima tahun ini ikhtiar. <laughs> Hmm. Belum tahu ya, 20 tahun lagi. <laughs> Jalanin aja lah, semuanya juga dicatat oleh Allah. Semuanya dilihat oleh Allah, semuanya dicatat oleh Allah, semuanya dibalas dengan sempurna oleh Allah. Enggak harus yang kita inginkan cocok terus, ya. Yang paling penting mah yang Allah inginkan yang terbaik yang terjadi untuk kita. Setuju? Saya tidak tahu judul yang paling tepat apalah dari ceramah ini Tetapi mudah-mudahan kita tidak panik Tidak melankolis dan tidak pernah berhenti menyempurnakan ikhtiar Mungkin itulah yang bisa dipahami dengan kesabaran Awal, tengah, sampai kapanpun Terima kasih rekan-rekan Ini tadi siarkan lewat internet enggak? Iya? saling sapa Alhamdulillah apa kabar saya nyapa nih sejujurnya saya rasa-rasanya baru akan memulai kembali dakwah ini mudah-mudahan nanti kalau pulang haji atau pulang kita start lagi rasanya ingin mengawali dakwah ini dengan lembaran baru dari tauhid inilah awalnya jadi yang selama ini bagaimana ya mudah-mudahan diterima oleh Allah tapi saya merasa dakwah-dakwah selama ini eh, masih banyak sekali yang harus diperbaikinya terutama ketauhidannya kalau nanti gimana radio tidak menyiarkan, saya yakin betul Allah nanti akan mengatur lagi. Dulu juga nggak pernah kepikir, lagi terkenal saya gak kepikir, ngebangun pesantren juga nggak begitu kepikir. Saya juga sekarang rada mikir, kok jadi ya pesantren? Gimana bisa ini? Tapi dah semuanya udah ada rencana di sisi Allah. Kita membagian ngejalanin aja hanya ikhlas atau tidak itulah nilainya sempurnakan atau tidak amanahnya itu nilainya mudah-mudahan acungkan tangan yang punya twitter cung apa-apa nggak dosa tenang aja nggak usah lihat kiri kanan kalau mau ngacungkan tangannya masing-masing ya nggak apa-apa alhamdulillah yang udah follow tahu follow kan saya juga baru tahu ya. Besar kemungkinan saya memulai dakwahnya lewat teknologi ya. Mungkin dari Twitter dulu. Nggak tahu ke Facebook saya kurang begitu ngerti, rada rudet Facebook tuh banyak gambar, banyak ngomong. Kalau Twitter kan dikitnya, Res ya, hanya 100 140 tapi nulisnya sekitar 120 lah ya. Nah, jadi irit supaya di retweet kan gitu. Saya juga baru tahu apa ini ada RT RT begini. Oh, retweet. <laughs> fallback, fallback. Ah, apa fallback nih? Oh, minta di-follow gitulah. Saya juga rada ngerti sekarang. Nah, rekan-rekan kalau mau cobalah mungkin nanti akan lebih intensif lewat handphone lewat internet kalau TV nggak ada nanti TV internet saran saya saudara nabung kerja lebih banyak minta uang kalau untuk beli apa namanya wifi atau apa namanya teh yang gitu-gitu teh ya pokoknya bisa lihat itulah intinya mah ya enggak kalau yang handphonenya rada-rada kasepuhan atau ya tapi sekarang handphone 250 ribu, 300 ribu udah bisa kan ya? Udah bisa, tergantung saudara mau atau tidak. Saudara jangan suka ragu ya. Kalau mau kenal Allah, mau ngedeketin Allah, nggak usah ragu-ragu. Allah tahu. Kita keluarin uang, uangnya juga milik Allah. Nanti Allah ganti. Serius hadir. ya. Jangan pernah ragu kalau mau ke Allah. Allah pemilik langit dan bumi penguasa segala-galanya orang zolim aja dicukupin masa kita mau belajar benar nggak dicukupin tapi saya nggak cukup terus berarti nggak benar kita ya nggak benar syukurnya nggak benar ikhtiarnya ya pasti cukup atuh Allah tahu keperluan kita ayo kalau nggak keberatan belajar Twitter ya <laughs> Insya Allah saya senang nulis Manfaatnya deh. Coba saya pengen tahu apa manfaatnya. Oh. Eh, bismillahirrahmanirrahim. Manfaatnya banyak sekali ya. Kita juga bisa yang jauh, kita bisa tahu bahasa-bahasa orang, pembicara-pembicara orang kayak ustadz-ustadz di Jogja, Salim Afila, yeah. Aagim, terus ya Ustadz Yusuf Mansur gitu kan. Terus kita juga bisa ngebuat apa namanya? mencurahkan pikiran-pikiran kita juga diskusi. Cuman emang eh, rada tajam kayak silet di Twitter teh gitu ya banyak juga bahasa-bahasa yang e, bikin kita tuh gimana apalagi ada orang-orang yang yang sangat ngejat gitu ya ngejat seseorang gitu kan jadi membuat ya, kita saya juga kan iya, iya. gitu waduh itu saya heran kok bisa dia ngomong pakai kata-kata gitu ya <laughs> tapi saya coba nggak ada yang luka tuh ya apa gara-gara tuh getihan gitu itu enggak apa asalnya rada jengkel juga ah, juga baca itu tapi pikir-pikir terus saya ruginya apa? Tinggal ditulis aja di sana teko hanya mengeluarkan isi teko. Sesungguhnya perkataan buruk kita hanya sedang menceritakan keburukan di sini. Jeleb gitu katanya. Ada tulisan jeleb di sana. Apa maksudnya jeleb itu ya? Saya sering dapat jeleb di sini. Nah, karena hadirin sekalian, kalau yang tadi apa coba yang kiriman tadi? Belum lihat ya yang apa-apa ya. Betul. Nah, saudaraku sekalian, silakanlah ya saya mungkin mulai berdakwah lewat media yang dimudahkan kalau eh, ada handphone lewat handphone. Saudara bisa belajar banyak, niatkan aja belajar ya. Terima kasih rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan ada hikmahnya.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 الظالمين صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Hadirin Lama sekali hidup kita lupa kepada Allah Kalau kita mau jujur, hati kita ini sering ragu, lupa. Kita lebih sibuk mengabdi kepada selain Allah. Kita lebih sibuk mencari pujian manusia yang tidak punya apa-apa daripada pujian pencipta kita. Kita lebih sibuk mencari cinta manusia yang pasti binasa daripada cinta dari pencipta kita. Kita lebih sibuk <laughs> menyenangkan manusia bahkan dengan dosa daripada melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah yang Maha Baik apa yang kurang pemberian dari Allah kepada kita selama ini. Siang malam kita diurus. Kapan Allah lalai memberikan karunia kepada kita? Dikala orang tidak punya iman, kita diberi iman. Dikala sebagian besar orang tidak tahu syahadat Kita bisa syahadat Dikala banyak kepala tidak sanggup bersujud Allah bisa menentu memberikan kepada kita bisa sujud Dikala banyak mulut yang tidak bisa menyebut nama Allah Allah izinkan lisan ini menyebut namanya Dikala Sedikit orang yang memakmurkan rumah Allah Allah bimbing kita bisa datang ke rumahnya Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan Allah tahu Maksiat demi maksiat yang kita berbuat Allah tahu maksiat yang sembunyi-sembunyi kita lakukan Allah melihat semua dosa yang kita perbuat. Allah tahu aib-aib yang mati-matian kita tutup-tutup. Allah tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan kita bisa tobat. Allah tutupi sehingga orang lain masih menghargai kita disangkanya kita orang soleh mudah-mudahan malam ini benar-benar Allah ampuni semua Allah maha dekat Allah maha menatap Allah menyediakan ampunan tiada bertepi Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram Ya Ghafurur Rahim Ya Arhamar Rahimin Duhai Allah Wahai yang maha baik Bukankah kami berkumpul ini pun karuniamu Bukankah tempat ini pun kau yang membangun Rabb Bukankah engkau janji akan mengampuni hamba-hamba sebanyak apapun dosa? Ya Ghafur Rahim Rabbana zalamna anfusana Wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Ampuni kami ya Allah Sebusuk apapun Sekotor apapun sehitam apapun masalah Rob bersihkan tubuh ini ya Allah dari semua yang kau haramkan engkau tahu apa yang dilakukan tubuh ini? hapuskan aib-aib kami ya Allah Allahumma Rabbana Allahumma ja'alna minat tawabin Waj'alna minal mutatahirin Waj'alna min ibadika salihin Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha Wa taubatan qoblal maut Rahmatan indal maut Wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alayna fi zakaratil maut Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah Allahumma fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara Ya Allah ampuni ibu bapa kami ampuni orang tua sayangi ibu bapa kami Selamatkan ya Jadikan sisa usianya engkau berkahi Jadikan husnul khotimah Lapangkan kuburnya ya Allah Ringankan hisabnya ya Allah Ya Allah ya hayu ya qayyum Birahmatika nasta'in Ya Allah golongkan kami jadi anak yang tahu balas budi Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Ya Allah Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Ya Allah jadikan saat ini saat mustajab doa Wahai yang maha dekat Wahai yang maha agung Wahai penguasa langit dan bumi yang maha baik Kabulkan doa kami ya Allah Amin Hadirin bagi yang masih mau doa doa kalau maha mendengar Insya Allah doa bisa merubah takdir Ke takdir lain Doalah hadirin jangan ragu-ragu Allah tidak akan mengecewakan janji Allah pasti Amin ya Allah ya mujib Ya Allah golongkan kami jadi ahli syukur Ahli sabar Ahli ikhtiar Jadikan hati ini selalu berbaik sangka padamu ya Allah Tuntun agar kami bisa menyempurnakan apapun yang kau sukai Rabb Berkahilah majlis ini ya Allah Berkahilah lingkungan ini ya Allah Allahumma firil mu'minin wal mu'minat Wal muslimin wal muslimat Al ahya'i minhum wal amwat Ya Allah berikan kesembuhan yang sedang sakit Cukup yang kekurangan Ya Allah Rabbana atina min ladunka rahmah Wa min amrina rosyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Hadirin ayah saya masih di opname berkenan kita membaca Fatihah. Mudah-mudahan keberkahan dari ayat dari surat ini mengiringi doa di, di ijabah doa kita. Al-Fatihah. Ya يا ya يا ربنا سعد بالبعث ya الله ya شفي اشفي ya الله Syifa' Syifa' شفاءك شفاء لا يقدر سقوما برحمتك ya Rahman الراحمين amin Terima kasih hadirin Mudah-mudahan suatu saat kita diundang ke Baitullah sama-sama Amin Subhanakallahumma bihamdika Asyadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh